bisa bertemu kembali dan insyaallah kita masih membahas tentang puasa. Lebih khusus di sini mengikuti apa yang disebutkan Syaukani rahimahullah yaitu ma yukrahu saumu. Puasa yang dimakruhkan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas puasa-puasa yang disunahkan atau puasa-puasa sunnah maka sekarang kita beralih pada pasal baru puasa yang dimakruhkan di sini ada beberapa macam puasa yang disebutkan oleh beliau di antaranya yang pertama adalah saumuddar puasa menahun yakni setiap hari puasa terus tanpa berhenti sepanjang tahun dia berpuasa. Nah, puasa seperti ini dalam bahasa Arab disebut saumu ad-dahr. Puasa sepanjang tahun. Ikhwani fillah rahimakumullah. Telah disebutkan dalam beberapa hadis bahwa puasa semacam ini dilarang. Di antaranya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan yaitu pada riwayat Bukhari dan Muslim dan selain keduanya dari hadis Abdullah bin Amr qala ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sama man sama al-abad Rasulullah SAW bersabda yang artinya la sama man samal abad tidak berpuasa orang yang berpuasa selama-lamanya. Jadi justru Nabi SAW menganggap orang itu tidak berpuasa bagi yang terus-menerus berpuasa. Disebutkan pula pada kisah Abdullah bin Amr yang awalnya beliau mempraktekkan seperti itu sampai pada akhirnya disampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau melakukan itu. Akhirnya Rasulullah SAW menasihatinya untuk berpuasa tiga hari dalam sebulan. Dia mengatakan saya masih mampu. Terus minta lagi e, sampai Nabi menganjurkan ya sudah kalau terus kamu merasa masih mampu puasalah sehari dan tidak puasa sehari. Itu namanya puasa Daud. Dia mengatakan ini apa ini utiku afdhala min dzalik saya masih mampu yang lebih daripada itu ya Rasulullah berarti maunya tiap hari Nabi katakan la afdhala min dzalik tidak ada yang lebih bagus daripada itu jadi paling polnya adalah puasa Daud yaitu sehari puasa sehari tidak Demikian yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr. Maka dari kisah tersebut yang juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa memang dilarang bagi yang mau berpuasa tiap hari. Disebutkan pula dalam riwayat yang lain yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Hibban Ibn Khuzaimah al bayhaqi dan Ibn Abi Syaibah dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Abu Musa bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man shamat dahra dhiqat alaihi jahannam hakada wa qabada kaffahu Artinya siapa yang puasa menahun maka dhiqat alaihi jahannam. Jahannam akan disempitkan untuknya. Hakada, seperti ini. Dia menggenggam. Jadi ya, rapat. Ya. Dalam lafal Ibn Hibban, dhiqat alaihi jahannam hakada wa aqada tis'ib. Dalam riwayat Ibn Hibban, yang maknanya maka jahanam akan disempitkan atasnya seperti ini dan beliau melingkarkan jarinya dengan lingkaran bilangan 90 yakni ujung jari telunjuk di pangkal ibu jari seperti ini kata beliau nah ini juga dipahami oleh ulama bahwa ini merupakan ancaman kalau orang puasa seperti itu justru terancam masuk jahanam dan akan disempitkan, ibaratnya dia dijepit di dalam neraka jahanam sampai seperti itu. Sehingga Allah alam di sini e, nampaknya bukan hanya makruh ini, walaupun di sini Syaukani mengatakan yukroh dimakruhkan. Dari beberapa riwayat itu menunjukkan itu lebih daripada makruh. Bahkan ini lebih menunjukkan kepada haram. Walaupun kenyataannya tetap ada perbedaan pendapat di antara ulama karena perbedaan memahami hadis. Sebagian ulama memahami hadis ini yang terakhir, dhayyaqat 'alaihi jahannam," jahannam akan disempitkan untuknya dipahami oleh sebagian ulama ya bahwa jahanam disempitkan sehingga dia nggak akan masuk malah dipahami begitu sehingga dengan demikian oh ini berarti ya berita gembira karena dia nggak akan dimasukkan ke dalam jahanam jahanam sudah sempit dahulu kalau begitu disunnahkan puasa tiap hari puasa menahun ini pendapat sebagian ulama Wallahu alam mungkin ulama tersebut uh, belum sampai padanya hadis-hadis yang lain. Kalau kita menengok kepada hadis-hadis yang lain, jelas maksud daripada hadis ini bahwa ini bukan artinya jahanam disempitkan sehingga dia tidak masuk, justru dhuyyiqat alai dengan lafal dhuyyiqat alai, Jahanam akan disempitkan atasnya. Jadi dia masuk kemudian dijepit semacam begitu ya sehingga ini ancaman berat maknanya didukung dengan riwayat-riwayat yang lain seperti yang tadi disebutkan bahwa orang yang puasa menahun justru tidak disebut puasa demikian pula larangan Nabi kepada Abdullah bin Amr ketika dia melakukan puasa tiap hari selanjutnya Eh, beralih kepada puasa berikutnya termasuk yang dimakruhkan menurut asy syaukan rahimahullah yaitu ifradu yaumil jum'ah, menyendirikan hari Jumat khusus hari Jumat puasa. Beliau mengatakan wa amma kaunuhu yukrahu ifradu yaumil jum'ah adapun tentang dimakruhkannya menghususkan atau menyendirikan hari Jumat dengan puasa maka ini berdasarkan hadis Jabir di dalam Sahihain Sahih Al Bukhari dan Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an saumi yaumil jum'ah artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa hari Jumat Wa fi riwayatin dalam sebuah riwayat dengan lafal an yufrada bi disendirikan dengan ibadah puasa, dihususkan ibadah puasa pada hari Jumat. Ya. Nah, ini e, menunjukkan dengan jelas bahwa e, di sana ada larangan puasa hari Jumat dan dengan cara disendirikan. Masih ada hadis yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, "La tasumu yaumal jum'ah illa wa qablahu yaum au ba'dahu yaum." Jangan kalian puasa pada hari Jumat kecuali sebelumnya satu hari atau setelahnya satu hari. Nah, ini memberikan kepada kita pengertian bahwa di sana ada uh, tata cara puasa agar kita tidak masuk dalam larangan yaitu tadi tidak menyendirikan makanya kata Nabi kalau mau puasa sebelumnya sehari bersama dengan Jumat itu kemis Jumat puasa. Atau setelahnya sehari juga, yakni Jumat Sabtu. Dengan cara itu kita lepas dari larangan. Tidak menyendirikan hari Jumat dengan suatu ibadah puasa. Dalam hadis Muslim, riwayat Muslim dikatakan la takhusu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali wa la takhusu yaumal jum'ati bisiyamin min bainil ayyami illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum wa fil babi ahadits Jangan kalian menghususkan malam Jumat dengan suatu qiyam lain. min bainil layali di antara malam-malam yang lain. Yani jangan menghususkan qiyamul lail pada malam Jumat saja Malam-malam lain tidak. Wala takhussu yaumal jum'ati bisiyamin min baidil ayyam. Jangan pula kalian mengkhususkan hari Jumat dengan suatu ibadah puasa di antara hari yang lain. Ya. Hanya Jumat dilakukan puasa padanya, hari yang lain tidak. Illa kecuali an yakuna fi saumin, kecuali pada suatu ibadah puasa yang yasumuhu ahadukum seseorang di antara kalian bisa melak, biasa melakukannya. yani misalnya bertepatan dengan kebiasaan dia. Misalnya nah, puasa Daud, ya kan? Otomatis menyendiri. Karena sehari puasa, sehari tidak. Jadi misalnya kebetulan hari Kamis tidak puasa, Jumat puasa, Sabtu tidak puasa, Ahad puasa. Nah, yang seperti ini ini masuk dalam sabda Rasulullah illa an yas illa an yakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Kecuali pada suatu puasa yang telah biasa dilakukan oleh seseorang di antara kalian. Ya. Nah, ini jadi ada keterangan juga di sini bahwa uh, ada pengecualian ya ada pengecualian yaitu bila itu terjadi pada kebiasaan puasa yang dia lakukan. Dan juga Allah alam misalnya dia biasa puasa ayamul bid, hari-hari putih. Ya, tiap bulan dia biasa rutin tanggal 13, 14, 15 dia puasa. Ya, dari bulan Hijriah. Nah, kebetulan di suatu waktu, misalnya bulan depan, ternyata salah satu dari tiga hari ini juga hari Jumat. Nah, ini tidak apa-apa. Karena itu sudah hari kebiasaan dia, apalagi dia tidak menyendirikan hari Jumat dengan ibadah puasa. Jadi kalau begitu, menurut yang disebutkan oleh Syaukani rahimahullah, bahwa yang dilarang adalah ifrad saumi yaumil jumat menyendirikan puasa hari Jumat itu pun kalau tidak bertepatan dengan kebiasaan yang dia lakukan. Kemudian berikutnya berpindah pada puasa yang lain yaitu menyendirikan hari Sabtu dengan ibadah puasa. Menghususkan hari Sabtu dengan ibadah puasa. Ini juga menurut Syaukan rahimahullah makruh. Beliau mengatakan wa amma karahatu ifradi yaumis sabti bis saum li hadits sama binti Bishr inda Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Majah wa Ibn Hibban wal Hakim wa Tawarani wal bayhaqi wa sahahu Ibn Sakan wa hasanahu Tirmidhi mengenai dimakruhkannya menyendirikan hari Sabtu dengan ibadah puasa ini berdasarkan hadis Summa bintu Bishr hadis dari sahabat wanita Summa bintu Bishr dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Tabarani dan Al-Baihaqi. Dan disahihkan oleh Ibnu Sakan dan dihasankan oleh Tirmidzi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu yawmas sabti illa fi mafturida alaikum." Fa illam yajid ahadukum illa uda inabin aw liha'a syajarin falyamdaghu. Artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, La tasumu yaumas sabt. Jangan kalian puasa di hari Sabtu. Illa kecuali. Fi mafturidha alaikum. Pada puasa yang diwajibkan atas kalian. Fa'ilam yajid ahadukum. Apabila seseorang di antara kalian tidak mendapatkan illa uda inab kecuali tangkai uh, anggur aulihaa syajarin atau kulit pohon ya kulit pohon fal yamdaghu maka hendaknya dia mengunyahnya untuk membatalkan puasanya. Nah, hadis ini seperti yang kita dengar di sini ada larangan untuk puasa pada hari Sabtu. Kecuali kata Nabi, fi mafturidhu alaikum pada puasa yang diwajibkan. Nah, misalnya apa? Ya jelas Ramadan. Atau misalnya dia pernah nadar untuk puasa pada suatu hari ternyata itu hari Sabtu atau misalnya dia mengkodok puasa ya utang puasa Ramadan mau mengkodok kebetulan bertepatan dengan Sabtu nah ini semuanya adalah puasa-puasa yang wajib boleh dilakukan selain itu kata Nabi dari puasa yang sunnah jangan sampai beliau sangat menganjurkan untuk membatalkan walaupun dengan cara seperti yang tadi disebutkan. Ya, seandainya hanya dapat apa e, tangkai e, anggur atau kulit pohon sudah punya, yang penting batal. Nah, dari sini nampak bahwa larangan ini cukup keras ya. Sehingga wallahu alam e, lebih dekat kepada haram Bahkan sebagian ulama jelas mengatakan haram bukan lagi makruh. Menyendirikan hari Sabtu dengan ibadah puasa. Adapun tidak menyendirikan maka boleh seperti yang sebelumnya disebutkan puasa hari Jumat dengan sehari setelahnya. Hari apa? Hari Sabtu. Berarti kalau tidak menyendirikan boleh. Ya. Yeah. Untuk hari Jumat juga eh, di sana juga sifatnya larangan ya dan hukum asalnya suatu larangan haram. Allah alam mungkin Syaukan rahimahullah memahami beberapa hadis yang lain karena di sana ada amalan puasa hari Jumat pada kondisi tertentu sehingga larangannya tidak begitu kuat Beliau memahami itu hanya makruh. Nah. <clears throat> Kemudian beralih kepada puasa berikutnya. Dari puasa-puasa yang terlarang Beliau mengatakan berikutnya puasa dua hari raya. Kalau ini haram. Jelas. Beliau mengatakan wa nuhu Wa amma kaunuhu yuhramu saumul al-idain. <coughs> Adapun <coughs> tentang diharamkannya puasa dua hari raya dari hadis Abi Sa'id Sahihain. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan selain keduanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu na'an saumi yaumain. Beliau melarang puasa dua hari. Yaumil Fitr wa yaumin Nahar, yaitu puasa hari Idul Fitri dan hari Nahar, yakni Idul Adha. Nah, ini jelas larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak terdapat padanya pengecualian-pengecualian tetap haram tidak boleh bahkan kata Syaukani rahimahullah ajma'al muslimuna ala dzalik kaum muslimin sepakat tentang hal ini ini merupakan kesepakatan kaum muslimin dan ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya Puasa yang terlarang juga adalah puasa pada hari-hari tasyrik. Nah, hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 dari bulan Dzulhijjah. Seperti yang belum lama kita apa e, melewatinya. Nah, itu hari-hari tasyrik dilarang berpuasa. Dasarnya adalah sebuah hadis dalam riwayat Ahmad dan Muslim dari sahabat Ka'ab bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu au ba'athahu wa aus Ibn Al-Hadathan bahwa Rasulullah SAW mengutus Ka'ab bin Malik dan Aus Ibn Al-Hadathan ayyama tashrik pada hari-hari tashrik 11, 12, 13 Zulhijjah fanadaya an la yadkula al-jannata illa mu'minun wa ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin maka keduanya menyeru, memberikan pengumuman kepada orang-orang. Pesan dari Rasulullah. Apa itu? Annahu la yadkhulul jannah illa mu'min. Bahwa tidak akan ada yang masuk ke dalam surga kecuali mukmin. Kecuali seorang mukmin. Wa ayyamu mina. Yang kedua bahwa hari-hari mina ya yakni hari-hari tasyrik Ayyamu aklin wa syurbin adalah hari-hari makan dan minum. Jadi dengan ini uh, jelas bahwa puasa di hari tersebut terlarang. Ini bukan saatnya berpuasa, justru saatnya makan dan minum. Ya. Terkecuali di sebagian keadaan ya, sebagian keadaan ketika orang yang haji dia tidak mampu melakukan sembelihan hadiu nggak mampu menyembelih dam hadiu nah dia berkewajiban untuk puasa eh, sepuluh hari Sepuluh hari ini tiga hari dilakukan saat haji dan tujuh hari dilakukan di rumah. Nah, dalam kondisi seperti ini dia diperbolehkan karena mungkin namanya waktu haji tidak setiap orang punya kelapangan waktu. Bisa jadi dia selesai dari hari-hari tasyrik langsung harus pergi meninggalkan Makkah. Nah, di saat-saat seperti itu dia dibolehkan melakukan puasa yang tiga hari itu. Kemudian dilanjutkan dengan tujuh hari di rumah. Nah ini kondisi tertentu pengecualian bagi orang yang seperti itu. Adapun orang-orang lain ya tidak diperbolehkan berpuasa pada hari-hari tasyrik. Kemudian berikutnya termasuk puasa yang dilarang adalah mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. Sengaja dia mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. tentang tujuannya Allah alam mungkin bisa jadi ada orang-orang yang ragu-ragu atau alasannya ya hati-hati barangkali sesungguhnya ini sudah masuk Ramadan jadi biar jelas saya ini sudah puasa saya mau mendahului orang-orang ya bisa puasa sehari sebelumnya atau dua hari ini nggak boleh ya ini ragu-ragu atau kehati-hatian yang bukan pada tempatnya. Dan ini justru menimbulkan apa? Was-was. Yang seperti ini adalah sikap was-was. Maka dari itu Nabi melarang. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La yataqaddamanna ahadukum Ramadhan bi saum yaumin aw yaumain illa an yakuna rajulan kan yasumu sauman bal yasumhu Artinya jangan seorang pun dari kalian mendahului Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari kecuali an yakuna rajulan ada seseorang kana yasumu sauman yang dia berpuasa satu hari uh, sebelumnya afwan kan sumu sauman yang dahulunya dia berpuasa suatu puasa yakni kebiasaan dia fal yasumhu maka silahkan berpuasa nah jadi di sini nampak jelas larangan dari Nabi SAW bagi orang yang menyengaja untuk mendahului Ramadan dengan satu atau dua hari puasa sebelumnya. Ya. Nabi mengecualikan bila ada seseorang yang menepati kebiasaannya pada hari tersebut. Misalnya ya puasa Daud ya. Dia mungkin selama ini terus puasa Daud. Kebetulan dalam keberlangsungan puasa Daud tepat ya akhir dari puasa Daudnya sehari sebelum Ramadan. Nah, ini boleh dia tidak ada maksud untuk apa? mendahului Ramadan dengan puasa sehari. Dia tidak punya maksud untuk karena ragu-ragu, karena alasan hati-hati saya mau mendahului, tidak ada. Tapi niat dia adalah apa? Kebiasaan sebelumnya yaitu puasa Daud. Boleh. Atau biasa puasa Senin Kemis. Biasa puasa Senin Kemis. Rutin. Kebetulan pas sehari sebelum Ramadan itu hari Kamis atau hari Senin. Dia puasa. Ini boleh. Nah, ini maksud dari sabda Rasul wallahu alam illa an yakuna rajulan kana yasumu sauman falyasumhu kecuali seseorang yang sebelumnya telah puasa e, kebiasaan, maka silahkan berpuasa walaupun menepati waktu tersebut. Ya. Kemudian berikutnya termasuk yang terlarang adalah puasa e, setengah kedua dari bulan Syaban. Dan ini bukan kebiasaan dia. Bukan kebiasaan dia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh uh, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai serta Ibnu Majah, Ashabus Sunan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi bersabda, "Idan tasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila masuk setengah bulan Sya'ban, yakni berarti masuk ke setengah kedua. Setengah pertama sudah lewat. Pertengahan berarti menuju ke setengah berikutnya. Kata beliau, "Fala tasumu." Jangan kalian puasa. Jangan kalian puasa. Dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, ulama rahimahumullah juga menerangkan bahwa ini berlaku bagi orang yang menyengaja menghususkan waktu itu. Sebelumnya nggak pernah begitu dia. Bahkan untuk bulan Syaban saja untuk dari awalnya dia juga tidak berpuasa. Tiba-tiba sampai pertengahannya dia puasa. Nah, ini nggak boleh. Ini sesungguhnya mirip dengan yang tadi sehari atau dua hari sebelum Ramadan itu. Nah, ini lebih jauh lagi, setengah dari bulan Syaban. Adapun yang itu merupakan kebiasaannya, boleh saja. Ya. Seperti yang tadi kita sebutkan misalnya puasa Dawud atau puasa Senin Kamis boleh saja itu hal yang e, sebelumnya dia lakukan. Tidak ada niat sama sekali menghususkan setengah kedua dari bulan Syaban untuk puasa e, mendahului Ramadan. Begitu pula misalnya orang yang berpuasa pada bulan Syaban sejak awal. Karena seperti yang sebelumnya disebutkan bahwa untuk bulan Syaban juga Nabi banyak berpuasa. Ya. Untuk bulan Syaban Nabi juga banyak melakukan puasa pada bulan tersebut. Maka dari itu kalau ada yang sejak awal dia puasa dari bulan Syaban maka dia boleh melanjutkan walaupun sudah sampai pada pertengahannya. Boleh dia lanjutkan terus ya sampai Ramadan. Nah, ini juga e, mesti kita pahami perbedaan daripada dua apa macam tadi yang menyengaja puasa pada pertengahan bulan Syaban. Yang kedua, dengan yang itu menjadi kebiasaannya. Hukumnya berbeda. Nah, ini beberapa larangan-larangan pada e, berbagai macam puasa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana tentunya juga kita tahu bahwa ada puasa-puasa lain yang dilarang yaitu yang tidak ada dasarnya sama sekali. Secara umum begitu. Puasa-puasa yang diada-adakan oleh orang. Dengan kata lain bid'ah. Ya. Apalagi puasa-puasa yang itu untuk syarat-syarat tertentu. Ya. Ini jelas dilarang. Ada puasa ngebleng, ada puasa mutih, ada puasa apalagi Nah, itu bukan puasa yang syari. Ada puasa weton, ya. Puasa weton itu dulu orang-orang tua melakukannya menyesuaikan hari kelahiran. Hari Selasa Pahing lahir ya sudah tiap waktu itu puasa. Nah ini puasa weton, alhamdulillah nampaknya sudah jarang dilakukan. Ini termasuk puasa-puasa yang beda, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW tentunya dan ini semuanya dilarang. Dan juga kita perlu ingatkan yang sebelumnya juga kita sebutkan pada bab puasa Arafah. Di sini juga ada larangan puasa Arafah bagi yang di Arafah. Ya, mungkin perlu kita ingatkan pula di sini biar jelas ada larangan puasa Arafah bagi yang wukuf di Arafah. Adapun yang tidak wukuf di Arafah maka disunnahkan dan dijanjikan pahala yang besar bagi mereka yang melakukannya. Selanjutnya kita beralih pada bab berikutnya, selesai dari bab puasa, menginjak pada bab al-i'tikaf. I'tikaf. Ya, kita mengikuti apa yang disebutkan dalam kitab ini setelah bab puasa menginjak bab i'tikaf. I'tikaf yang dimaksud adalah berdiam di dalam masjid dengan niat ibadah dan etika ini uh, secara umum disyariatkan tentunya dengan beberapa aturan yang insya Allah kita akan baca sebagiannya dan etika ini sejak eh, zaman-zaman uh, sebelumnya sudah sering pula dilakukan Buktinya Umar radhiyallahu anhu di masa jahiliyah pernah nadar untuk etika di Masjidil Haram. Menunjukkan bahwa sebelumnya memang sudah ada pula yang namanya etika ini. Apalagi ya kalau ahlul kubur mereka juga etika, tapi di kuburan bukan di masjid. Maka Islam datang dengan syariat i'tikaf dengan tujuan ibadah lebih mengkhususkan waktu dan tempat untuk ibadah yaitu di masjid. Secara ringkas Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan yusra'u fi kulli waqtin fil masajid. Disyariatkan di tiap waktu di masjid-masjid. Wa huwa fi Ramadhani fi Ramadhana akad dan itu bila dilakukan di bulan Ramadan hakadu lebih ditekankan lagi siyama bil ashril awakhir lebih-lebih pada 10 terakhir bulan Ramadan wa yustahabbu ijtihadu fil amali fiha disunnahkan untuk sungguh-sungguh dalam beribadah beramal di waktu-waktu tersebut wa qiyam layali al-qadar dan berusaha untuk melakukan qiyam pada Lailatul Qadar. Wala yakhrujul mu'takifu illa lihajatin. Dan seorang yang i'tikaf tidak boleh keluar kecuali karena suatu hajat kebutuhan. Dari apa yang disebutkan tadi secara ringkas pada matan uh, bab i'tikaf kita ambil uh, perinciannya. Jadi yang pertama bahwa i'tikaf yusra' disyariatkan. Disyariatkan di sini dalam pengertian sunnah, bukan wajib. Disyariatkan di sini dalam pengertian sunnah, bukan wajib. Kecuali kalau orang nazar, nah, ini lain lagi. Sesuatu yang dinadarkan ya berubah hukumnya. Tapi pada asalnya i'tikaf yusra' yakni yustahab disunnahkan. Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid dalam rangkaian ayat-ayat puasa 100 berapa tiga dan seterusnya ya. Di situ kemudian setelah Allah menerangkan tentang puasa lalu Allah katakan wala tubashiruhunna dan jangan kalian menggauli istri-istri kalian. Wa antum aqifuna fil masajid sementara kalian sedang i'tikaf di masjid. Ya. Jadi khusus antum di masjid jangan keluar dari masjid Tetaplah di sana. Jauhi istri-istri kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa syariat etika sangat jelas di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu pula dalam hadis Nabi disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering melakukan etika, Terutama di bulan Ramadan itu Dulu Nabi SAW uh, beretikaf di awal-awal bulan Ramadan. Kemudian beliau beretikaf di pertengahan bulan Ramadan. yakni awalnya 10 pertama. Kemudian 10 kedua, kemudian 10 ketiga. Kenapa? Karena waktu itu beliau ingin mendapatkan Lailatul Qadar menepati malam Lailatul Qadar. Beliau belum punya berita kapan Lailatul Qadar itu. Maka beliau berusaha pada 10 pertama. Ternyata beliau tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka etikafnya akhirnya dilanjutkan 10 kedua, pertengahan. Ternyata juga beliau tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kalau begitu Lailatul Qadar pasti di 10 terakhir. Dan Allah Azza wa Jalla sempat memperlihatkan kepada Nabi malam Lailatul Qadar tersebut sehingga beliau mau apa mengatakan kepada para sahabatnya Tamisuha fil ashril awakhir wal tamisuha bil witr Cari Lailatul Qadar itu di 10 terakhir dan carilah di malam-malam yang ganjil. Nah, sejak itu Nabi selalu etikaf di 10 terakhir. Karena tahu bahwa Lailatul Qadar pada 10 terakhir pada bulan Ramadan. Hatta tawaffahullah sampai beliau meninggal rutin melakukan etikaf. Bahkan eh, kemudian istri-istri Nabi pun juga melakukan i'tikaf. Ikhwani fi din rahimakumullah. Walaupun i'tikaf kata Syaukani sesungguhnya yusra'u fi kulli waqtin disyariatkan di tiap waktu. Artinya untuk Ramadan itu lebih diutamakan, lebih ditekankan. Bukan berarti kalau mau etika di hari yang lain tidak boleh. Boleh, Misalnya sekarang ini ada orang mau etikaf, boleh saja. Bukan sesuatu yang e, dilarang dalam agama atau bukan sesuatu yang apa tidak ada tuntunannya, bukan. Ada tuntunannya, boleh. Kemudian fil masajid Etikaf tersebut dilakukan di masjid-masjid. Terkait dengan ini dalam ayat disebutkan bahwa tempatnya di masjid. Wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian etikaf di masjid-masjid. Demikian pula Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنت ندرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوفي binadri Umar mengatakan ya Rasulullah saya dulu bernadar waktu masih jahiliyah untuk iktikaf satu malam di Masjidil Haram maka jawab Nabi fa'aufi binadrik kalau begitu Penuhi nadarmu. Lakukan walaupun itu kamu dulu nadarnya zaman dulu masih jahiliyah. Ya, lakukan sekarang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini juga mengisyaratkan ter terkait dengan tempat yaitu di masjid. Syaukani mengatakan Wa amma qawluhu la yakunu illa fil masajid fali anna dhalika huwa ma'na al i'tikaf syar'an. Id la yusamma man i'takafa fi ghairiha mu'takifan syar'an. Kenapa harus di masjid? Ya, di samping dalil-dalil yang tadi disebutkan, karena makna i'tikaf yang syar'i adalah i'tikaf di masjid. Kalau ada i'tikaf yang tidak di masjid, itu tidak disebut i'tikaf secara pengertian syariat. Ada orang misalnya etikaf di rumah. Ya, bukan etikaf namanya, itu tinggal di rumah. Ya. Ada yang etikaf di toko, nah, itu jaga toko artinya bukan etikaf. Ya. Makanya kata Syaukani yang namanya etikaf secara syar'i, pengertian syariat, etikaf itu ya di masjid. Kalau ada yang etikaf di kuburan dengan alasan bahwa ini amalan syar'i, kita katakan tidak syar'i. Itu etikaf di kuburan tidak boleh. Ya, dan secara syar'i tidak disebut etikaf yang benar. Tapi itu etikaf yang salah. Nah, e, kemudian di sini terjadi khilaf di antara ulama. Masjid yang dimaksud itu masjid yang bagaimana? Nah, ini cukup kuat ya perbedaan ulama dalam hal ini. Karena yang namanya masjid itu macam-macam. Ada masjid kalau dulu uh, masjid jami. Masjid jami dalam pengertian para ulama dalam buku-buku fikih artinya masjid yang dipakai Jumatan. Jangan pakai pengertian tradisi kita ya. Kalau masjid jamik di negeri kita hanya di alun-alun. Ya. Itu masjid jami. Selainnya bukan. Itu pengertian kebiasaan kita, tradisi kita. Kalau dalam pengertian syar'i masjid jami, pengertian para ulama di buku-buku mereka, masjid jami artinya masjid yang dipakai Jumatan. Sehingga di suatu tempat, ya di suatu desa, suatu kecamatan banyak masjid jami kalau begitu. Dengan pengertian bahasa para ulama ini. Nah, ketika kita membahas suatu kitab, ah, pengertiannya harus pengertian ulama ya. Jangan pengertian kita. Contohnya ini, kalau kita memahami dengan pengertian kita akhirnya jadi kacau. Sebagian ulama mengatakan boleh etika hanya di masjid jami. Kalau kita memahami pakai pemahaman kita, oh kalau gitu di kabupaten hanya satu masjid ini. Ya. Nah, boleh di masjid yang lain. Itu yang di alun-alun saja nah ini salah pengertian ulama masjid jamik yang dipakai jumatan jadi mana saja yang dipakai jumatan boleh di situ dipakai etikat dan ini sebagian riwayat yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha wal i'tikafa illa fi masjid jamaah tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jamaah sebagian masjid Dilakukan di situ sholat lima waktu. Tidak dilakukan padanya Jumat. Nah ini ini kalau dengar pengertian syariat tetap namanya masjid. Tapi bukan masjid jami. Kalau dalam pengertian kita itu apa? Musola. Orang menyebutnya musola, bukan masjid. Ya. Yeah. Kalau dalam pengertian syariat musola ya tanah lapang yang dipakai sholat id itu musola. Nah ini kita mesti memahami perbedaan-perbedaan pengertian ini. Maksud saya supaya apa? Ketika kita baca kitab harus dengan pengertian siapa? Pengertian ulama. Jangan pakai pengertian kita. Kalau pakai pengertian kita sekali lagi kacau. Bahwa Nabi melakukan sholat Id di musola. Wah, musolanya kecil-kecil gimana ini? Nah, kacau lagi. Nah, ini karena tidak memahami dengan pemahaman para ulama, pemahaman yang syar'i. Jadi di sini ada pengertian yang berbeda antara tradisi kita dengan bahasa para fuqaha. Musalla, masjid dan masjid jami. Beda ya. Dalam pengertian fuqaha, masjid jami yang dibagi Jumatan, masjid ya saja tanpa jami itu dipakai sholat jamaah bukan jumatan kemudian musola itu tanah lapang yang biasa dipakai sholat id atau juga terkadang sholat jenazah ya nah itu pendapat sebagian ulama kembali bahwa sebagian mengatakan untuk etikaf khusus di masjid jamaah masjid jami' Di sana ada pendapat yang lain bahwa etika khusus di tiga masjid yaitu Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Hanya tiga saja. Nah ini berdasarkan riwayat dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda wala tikafa illa fi masajid fil masajid thalatha dan tidak ada etikaf kecuali di tiga masjid yaitu uh, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidi kata Nabi Masjidil Haram Masjidil Aqsa dan masjidku Masjid Nabawi Nah ini yang kemudian dipegangi oleh beberapa ulama diantaranya di masa ini Syekh Al-Albani rahimahullah beliau menguatkan ini karena hadis Nabi begitu jelas bahwa tidak ada etikaf kecuali di tiga masjid. Ya. Ikhwan ikutin rahimakumullah tentu uh, ulama juga berbeda pemahaman tentang makna hadis ini. Sebagian memahami bahwa tidak ada etikaf di, kecuali di tiga masjid yakni tidak ada etikaf yang lebih sempurna kecuali di tiga masjid selain itu ya boleh sah tapi nggak sempurna itu pemahaman sebagian ulama terhadap hadis ini ulama yang lain mengatakan la etikaf tidak ada etikaf yakni tidak sah etikaf kecuali di tiga masjid nah ini yang lebih dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kenapa? Karena pada asalnya susunan kalimat seperti itu bermakna tidak sah. Tidak ada etika, yakni tidak sah. Tidak disebut etika kecuali di tiga masjid. Seperti misalnya hadis Nabi yang lain. La salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat kecuali dengan baca Al-Fatihah. Artinya apa? Sholat tidak sah, ya kan? Kecuali dengan baca Al-Fatihah. Bukan sholat tidak sempurna, kecuali dengan baca Al-Fatihah. Berarti kalau nggak Fatihah, ya boleh, cuma nggak sempurna. Tidak begitu. Susunan kalimat tersebut, la salata illa bi Fatihatil Kitab, tidak ada sholat kecuali dengan Al-Fatihah. Yakni tidak sah sholat kecuali dengan Al-Fatihah. Begitu pula tidak ada etikaf kecuali di tiga masjid, yakni tidak sah etikaf kecuali di tiga masjid. Nah, jadi pendapat ini insya Allah lebih kuat karena uh, hadis Nabi saw yang tegas dalam bab ini dan itu yang dipahami oleh sahabat Hudzaifah dan Yaman rahimahullah. Oleh karena itu eh, ketika ya kita yang di sini yang kemungkinan besar atau pada umumnya sulit mau melakukan etika di tiga masjid itu karena lintas negara ya jadi tidak mudah butuh biaya besar terus bagaimana kita ya insya Allah pintu kebaikan tetap terbuka kita meninggalkan etikaf di masjid-masjid kita bukan karena nggak mau etikaf, tapi karena mengikuti aturan syar'i. Sehingga kita meninggalkannya lillah karena Allah Azza wa Jalla. Maka kita masih punya harapan seperti dalam hadis Nabi, "Man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan yang lebih baik darinya ya. Jadi asal kita tidak melakukan iktikaf tersebut bukan karena malas, bukan karena kebetulan madhabnya juga begitu ya sudah saya nggak etika, Nah, ada semangat, bukan. Tapi dia betul-betul karena Allah sebetulnya ingin etika, tapi aturannya begitu, maka dia nggak lakukan. Insya Allah dengan itu tetap mendapatkan pahala yang besar dari Allah Azza Wajalla. Yang kedua, Ketika dikatakan tidak ada etika bukan berarti kemudian kita nggak boleh duduk-duduk di masjid sepanjang hari, sepanjang malam, boleh saja. Walaupun kita bukan statusnya dalam etika. Tetap kita di masjid 10 hari terakhir ya kita ingin lebih khusus ibadah kita. Lebih-lebih ingin menepati Lailatul Qadar. Ya sudah kita banyak di masjid baca Quran, sholat, berzikir dan lain-lain. Walaupun sekali lagi status kita bukan etika. Malam bermalam bergadang di masjid dengan baca Quran, ya. Sehingga mayoritas malam kita kita gunakan ibadah di masjid tersebut. Nah, kesempatan ada tetap. Kesempatan ada. Hanya saja kita tidak etika. Kita boleh keluar ya keperluan kita ya. E, tidak terkait dengan hukum-hukum etika. Begitu. Allah malam. Kemudian berikutnya Syaukani mengatakan bahwa di Ramadhan Ramadan akad untuk di bulan Ramadan lebih ditekankan etikaf ini. Lebih-lebih juga pada 10 hari terakhir karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu. Kemudian eh, kata beliau, wa yustahabul ijtihad fil amal fiha. Disunnahkan untuk sungguh-sungguh dalam beramal dan beribadah padanya. Nah, ini karena memang tujuan daripada etika ya untuk itu, bukan maksud daripada etika kumpul-kumpul di masjid, ketemu sama teman habis itu ngobrol. Ya, menghabiskan waktu untuk ngobrol sana sini bukan. Kita meluangkan waktu, meninggalkan kerjaan, bahkan meninggalkan keluarga ini supaya lebih khusus ibadah. Makanya dulu ada semacam kemah-kemah kecil di masjid supaya lebih konsen ya matanya nggak kesana kemari, ada orang lewat, lihat, ada yang lain lewat, lihat lagi, akhirnya baca Qurannya nggak konsen. Nah ini menunjukkan memang maksud daripada etikaf untuk al-istihad, sungguh-sungguh di dalam ibadah. Dulu Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis oleh Aisyah, karena idza dakhala al al-awakhir ahya al-laila kullahu." Apabila beliau masuk ke sepuluh terakhir bulan Ramadan, ahyal laila kullahu. Beliau menghidupkan malam seluruhnya. Jadi untuk sepuluh hari Ramadan ini terakhir, beliau nggak tidur. Ya. Di masjid baca Quran, ibadah, zikir, doa. Ya, nggak tidur. Tidur kapan? Ya nanti kalau sudah siang baru tidur. Ya, jadi semacam terbalik dari kebiasaannya. Nggak disebutkan sih secara persis apakah Nabi di siang harinya tidur, Allah alam. Tapi yang mungkin bagi kita, kalau kita tentunya memerlukan suatu rohah istirahat, ya nanti di siang hari. Malamnya kita gunakan karena mengejar apa? Lailatul Qadar. Siang enggak ada Lailatul Qadar, malam adanya. Maka malam yang dihidupkan. Siang perlu istirahat waktu siang. Wa aiqadha ahlah, bahkan Nabi juga membangunkan istri-istrinya untuk juga menggunakan kesempatan malam-malam itu untuk banyak ibadah kepada Allah. Wa syaddal mi'zar dan beliau mengencangkan ikat atau tali pinggangnya ini e, menurut ulama yakni sebagai kata kiasan dalam kesungguh-sungguhan. Juga ditafsirkan oleh ulama yang lain untuk 10 terakhir bulan Ramadan beliau menjauhi istrinya sama sekali. Ya. Demi kesungguh-sungguhan di dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, wa qiyam layali al-qadar ya. Ini qiyam al qadar maksudnya ya berusaha untuk menepati Eh, pada malam-malam itu dengan Lailatul Qadar karena keutamaan qiyam Lailatul Qadar, salat malam di malam Lailatul Qadar di mana dalam hadis disebutkan man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang qiyam yakni salat di malam Lailatul Qadar pada malam itu dengan iman dan ihtisab karena iman dan mengharap pahala maka akan diampuni untuknya apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Lebih lagi juga disebutkan dalam ayat Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Jadi seperti di dalam tafsir disebutkan bahwa kalau begitu Beramal di malam itu lebih baik daripada beramal selama seribu bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Seribu bulan itu kalau dihitung dengan tahun 83 tahun kurang lebih. Padahal umur manusia itu umumnya nggak sampai. Nah, maka dari itu mempergunakan kesempatan ini. Beliau saw mengajarkan begitu. Kemudian uh, terakhir atau sebelum terakhir disebutkan oleh Syaukan rahimahullah di antara aturan pada etika la yakhrujul mu'takif illa hajah. Orang yang etikaf tidak boleh keluar kecuali karena hajah, karena keperluan. Misalnya keperluan manusiawi, orang ingin buang hajat, ya, eh, berwudu, mandi dan semacamnya, baru diperkenankan untuk keluar. Dalam riwayat Aisyah disebutkan as-sunnah 'alal mu'takif seorang yang etikaf sunnahnya atau aturannya an la ya'uda tidak boleh mengunjungi orang sakit walaupun orang sakit ya yang sebelumnya kita disunahkan menjenguk jangan menjenguk ketika etikaf wala janazatan tidak mengikuti jenazah ke kuburan wala yamassu wala tidak menyentuh istrinya tidak menggaulinya wala yakhruju li haja illa ma la budda minhu dan tidak boleh keluar kecuali sesuatu yang dia mesti keluar yakni karena keperluan-keperluan manusiawi tadi Kemudian juga di antara aturannya kata Aisyah wala i'tikafa illa bisawm dan tidak ada i'tikaf kecuali dengan puasa. Ya siang harinya. Jadi dari sini ulama pun kemudian mengambil suatu kesimpulan kalau begitu ini juga bisa dikaitkan dengan waktu i'tikaf paling sedikit. Minimalnya berapa lama? Minimalnya kalau begitu sehari semalam. Karena harus ada puasanya. Nggak mungkin puasa di malam hari. Nah, berdasarkan riwayat ini walatika fa illa dan tidak ada etikaf kecuali dengan puasa berarti paling sedikitnya orang etikaf sehari semalam. Nah, ini juga e, membantah sebagian pendapat yang mengatakan bahwa kapan masuk masjid niatlah etika Setiap orang masuk masjid ada niat etika Walaupun hanya lima menit di masjid. Ya, ini nggak benar. Ya, ini pendapat yang tidak benar berdasarkan penuturan Aisyah radhiyallahu anha bahwa sunnahnya atau tuntunannya dengan puasa. Wala i'tikaf illa fi masjidil jami' dan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jami'. Ini beberapa hal yang terkait dengan i'tikaf ya. Semoga bisa dipahami. Dan insya Allah kita cukup mulai di sini. Berpindah kepada pertanyaan-pertanyaan.